بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Kita masuk kepada poin berikutnya daripada kitab Al-Usul Salata. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah halaman tujuh yang bagian atas Fa'idha qila laka marrabbuka Maka apabila dikatakan, ditanyakan kepada kalian Kepadamu Siapa Tuhanmu Fakul Rabbi Allah maka jawablah bahwa Tuhanku adalah Allah. Alladhi Rabbani yang dialah telah menumbuhkan diriku wa rabba jami'al alamina dan telah menumbuhkan memelihara segenap alam bini'amihi dengan berbagai nikmat-nikmatnya lanjutannya halaman 100 bagian atas wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa dan dia Allah adalah sesembahanku tidak ada sesembahan selainnya Wadalilu dan dalilnya keyakinan seperti ini adalah qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ayat pertama dari surat Al-Fatihah hamdu segala pujian lillahi milik Allah Rabbil Alamin dan dia Allah adalah Rabb sebagai Rabb bagi segenap alam Apakah alam itu diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa kullu ma siwa Allah dan segala sesuatu selain Allah adalah alamun adalah alam wa ana wahidun min dhalikal alam dan aku adalah salah satu dari alam itu nama lain daripada makhluk ialah al-alam sehingga makhlukin Nama lainnya ialah Al-Alamin. Kita kembali kepada halaman ke-97 mengikuti keterangan Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa mawala kata syekh سبق ma'ana في darsil الماضي telah berlalu bersama kita dalam pelajaran yang lalu al hadithu pembicaraan yang berkenaan dengan ala al-usul talakati berkenaan dengan pokok-pokok yang tiga allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha yang wajib atas manusia untuk mengetahuinya ala sabidil ijma' pembicaraan itu dengan global. Bal wa bi syai'in min at-tafsilil mukhtasar bahkan kadang-kadang dengan sedikit rinci secara ringkas wa una su'alun wajjahahu al-muallif Kemudian setelah itu di sini ada satu pertanyaan yang ditujukan oleh pengarang kitab Al-Usulul Talata yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah al-muallif wa ajaba alaih dan beliau menjawabnya wa hadhihi tariqatun yaslukuha ba'dul muallifina rahimahumullah dan yang demikian ini dalam bentuk soal jawab adalah jalan penulisan yang ditempuh oleh sebagian pengarang Ani tariqat ta'lif ala tariqat soal wal jawab yang aku maksudkan ialah cara penulisan ilmu dengan melalui bentuk tanya jawab. Min ajlil hifdi dalam rangka untuk pengha penghafalan ilmu. Wamin ajlil bayani dan dalam rangka untuk penerangan wal idahi dan penjelasan la siyama fi masailil aqidati tidak terkecuali dalam masalah aqidah jahat su'al tali wa ajaba alaih maka beliau mengajukan pertanyaan berikut ini dan beliau sendiri yang menjawabnya. Faqala wa idza qila laka maka apabila ditanyakan kepadamu siapakah Tuhanmu Fakul Rabbi Allah Maka katakan Tuhanku adalah Allah Ladi Rabbani Yang dia telah menciptakan aku Memelihara aku dan memiliki diriku menguasai diriku wa rabba jami'al alamin bi ni'amih dan Allah memelihara segenap alam dengan nikmat-nikmatnya وقد مضى الكلام في الدرس الماضي dan telah kita lalui pembicaraan dalam pelajaran yang lalu ala anna tarbiyat Allah azza wa jalla li khalqihi ala naw'ain bahwasanya pemeliharaan Allah terhadap alam ini kepada makhluknya ini dua macam yaitu Macam pertama Tarbiyatun amma Pemeliharaan yang umum Yaitu Allah memelihara seluruh makhluk hidup Termasuk seluruh manusia dan jin Baik manusia dan jin yang kafir Ataupun manusia dan jin yang mukmin Yang kedua, tarbiyatun khasah. Pemeliharaan yang khusus yaitu dengan dipilih siapa yang dipelihara oleh Allah dengan ilmunya, dengan hidayahnya, dengan taufiknya. Wal farqu bainahuma anna tarbiyatul 'ammata dan yang membedakan di antara dua jenis dua macam tarbiyah itu ialah bahwasannya tarbiyah anak tarbiyah yang sifatnya umum <clears throat> kata nawal meliputi wa tushmilu dan mencakup jami'al makhluqati segenap makhluk fil ardi di muka bumi wa fis sama'i dan di langit wa ma bainahuma dan makhluk yang terletak di antara keduanya di antara langit dan bumi makhluk yang terletak di antara langit dan bumi ya angin atau udara awan bintang gemitang. semuanya itu adalah makhluk yang terletak di antara langit dan bumi. Fatushmilul barra wal fa, fatushmilul birra wal fajira. Maka yang dipelihara oleh Allah dengan fasilitas atau sarana dan prasarana hidup adalah al birra wal fajir orang baik maupun orang jahat dikasih udara gratis Ya Allah kalau kita masuk rumah sakit kemudian kita harus bernafas dengan tabung gas berapa setiap tabung gas yang harus kita bayar untuk bernafas segar ratusan ribu. Sementara dalam keadaan sehat gratis semuanya itu. <clears throat> Allah memberikan fasilitas sarana dan prasarana hidup kepada orang jahat maupun orang baik wal mu'mina wal kafira kepada orang mukmin maupun orang kafir wal mukallafa wa ghairal mukallabi kepada makhluk yang mukallaf yang dibebani tugas syariat maupun makhluk yang tidak dibebani tugas syariat. hewan-hewan itu bukan makhluk mukallaf biha Allah ila ghairi dhalika min al makhluqati min min makhluqatillah dan yang lain-lainnya dari makhluk-makhluk Allah ma'arafna minha wa ma lam na'rif baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal wa ni'amullahi azza wa jalla alal ibadi kathiratun dan nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya kathirah banyak sekali wa ni'amud dini wa ni'amud dunya wa ajliha wa ajalluha ni'matu dinil islami dan nikmat-nikmat Allah dalam bentuk agama maupun nikmat-nikmat Allah dalam bentuk dunia Wajar lihat dan yang paling mulia dari nikmat-nikmat Allah itu adalah nikmat agama Islam. Alladhi imtanna tabaraka wa ta'ala bihi alal ummati yang Allah telah anugerahkan Allah yang tabarak yang maha mulia wa ta'ala dan maha tinggi telah menganugerahkan dengan agama Islam ini kepada umat ini di ayatin mutaaddidatin Allah ingatkan nikmatnya ini dalam banyak ayat dalam beberapa ayat-ayat Quran منها قوله منها قول Allah azza wa jalla dari ayat-ayat yang mengingatkan nikmat Allah tentang Islam ini nikmat Islam ini ialah firman Allah taala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agamamu, agama kalian. Dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Surat Al-Maidah ayat ke-3. wa tatajalla ni'matul islami fi takalifihi dan akan tampak nikmat Islam itu dalam berbagai takalif beban syariah yang ada padanya beban syariah yang ada pada Islam itu ialah dalam bentuk fil awamir wa fil nawah baik dalam perintah-perintah maupun dalam larangan-larangan perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Kenapa kita bisa lihat kenikmatan Islam itu dalam perintah dan larangannya? Wa ma fiha minas Karena kita dapati dalam perintah dan larangan itu ada kemudahan. Wal yusr dan kegampangan. Wa mafiyah min raf'il aghlali wal asari dan juga dalam perintah dan larangan itu dihilangkan oleh Allah al-aghlal wal asar kesulitan-kesulitan dan keruwetan-keruwetan an ummah dari umat ini. Waqad kanat ala umamil umamin madat Padahal kesulitan dan kerutan itu pernah sebagai syariat yang sangat menyulitkan dan membuat beban berat pada umat-umat yang terdahulu. Seperti pada umat Nabi Musa kalau orang tobat itu harus membunuh dirinya. Itu tanda taubatnya atau cara taubat pada umat Nabi Musa yaitu harus bunuh diri. Kemudian dihapuskan yang demikian itu dalam Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam taubat itu dengan istighfar minta ampun kepada Allah pada umat Nabi Musa kalau kain itu terkena najis harus digunting dibuang pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tohara tuntunan tohara membersihkan diri dari najis cukup dengan mencuci kain yang terkena najis itu sampai hilang bau dan warnanya. Dan banyak lagi yang lainnya. <clears throat> Wabayyanallahu hadihi suhulata dan Allah telah menerangkan kemudahan ini di azza wa jalla dengan firmannya yang maha agung dan maha mulia Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj dan tidaklah Allah jadikan pada kalian dalam agama ini min haraj kesulitan tidak ada alasan tentang keinginan orang meninggalkan agama ini karena sulit. Kadang-kadang orang mempunyai anggapan bahwa kalau Islam itu syariat Islamia itu diterapkan di Indonesia maka akan terjadi perpecahan bangsa dan negara itu cuma bayangan saja kalau syariah Islamia itu dinyatakan ditegakkan di negara ini pada bangsa ini maka umat Islam dengan syariah itu akan disatukan barisannya dengan kepala negara Islam. Dan kalau kemudian ternyata ada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia ini yang karena diterapkannya syariah Islamiah kemudian mau memisahkan diri dari negara ini ya perang sampai tumpah airnya gara-gara perang Berat kepala negara berhak dalam syariah Islam yang mengumandukan rakyatnya untuk tempur sikat habis para pemberontak dan habis biinillah kalau sudah kepala negara yang mengomando ya selesai ya Orang-orang kafir itu pun akhirnya gulung tikar, terpaksa tunduk kepada hukum negara nah, sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat karena tahun 1945 sampai tahun 1949 berusaha menjajah kembali Indonesia, tetapi kepala negara mengumandukan jihad. Ha? Berangkat semua <clears throat> berjihad bubar sekutu dengan dipimpin oleh Amerika itu melawan pasukan yang compang camping, yang pakai bambu runcing, yang para jenderalnya naik sepeda ontel, ha? yang jenderal besarnya, panglima besarnya, TBC baru-barunya tinggal satu, bubar itu sekutu melawan pasukan yang demikian kurus kurus hidup angin bisa terbang dengan komando Allah Akbar berangkat semua jadi kita punya pengalaman punya sejarah kalau jihad itu dikomando oleh kepala negara ya selesai dan dengan jihad terpecahkan kata Nabi segala urusan ya ancaman separatisme beres anak cindile beres ya ancaman pemberontakan ancaman apa saja selesai biiznillah dengan jihad kalau jihad itu dikomando oleh kepala negara lah untuk kepala negara itu berani mengomandokan rakyatnya berjihad Ya proklamirkan dulu, berani dulu untuk memproklamirkan pelaksanaan syariah Islamnya dibaiat oleh kaum muslimin kepala negara itu baik atau ta'ah ya sebagai kepala negara untuk baikat untuk menjalankan kitabullah dan sunnah rasulnya ya jadi begitu mestinya tuntunannya ha, di dalam hal bahwa segala bayangan yang menghantui keinginan manusia menjalankan syariah islamiah, semua itu bayangan syaitan sedangkan dalam syariah ini yang ada ialah kemudahan dan kemudahan wa ma ja'ala Allah wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj Allah tidak akan jadikan atas kalian dalam agama ini kesulitan ha? surat Al-Hajj ayat ke 78 semua bayangan tentang ke kesulitan itu tidak ada kenyataannya, semua itu fiktif ya semua itu cuma halusinasi dari syaitan ya Aimamin harajin zilu bil abdi bil awamiri yakni apapun kesulitan nah, apapun dari kesulitan yang turun pada seorang hamba fil awamir dalam segala perintah dalam segala perkara illa waja'alallahu subhanahu wa ta'ala fi hadzal qur'ani wa fi hadzal syar'i al mutahhar farajan min tilkal masyaqqah kecuali mesti Allah yang maha suci dan maha tinggi akan menjadikan di dalam Al-Quran ini akan menyediakan di dalam Al-Quran ini dan di dalam syariat yang suci ini farojan jalan keluar dari segala kesulitan itu tadi mintirkan masyakoh dari berbagai kesulitan itu tadi semua terjawab dan akan diberi jalan keluar oleh syariah ini ha, dengan menempuh jalan yang dituntunkan oleh Allah. Wa ala zahirun wa jaliyun fit Dan yang demikian ini nampak dan jelas. Ya ada. Eh, jangan ngomong kalau ada pelajaran. Jangan kurang ajar kamu kalau ada pelajaran. Jangan ngomong ya. Allah yahdi. Dengarkan baik-baik supaya kamu dapat ilmu. Jangan huruf-huruf terus saja. Dapat ilmu kamu di majelis ini bukan ngomong-ngomong sana sini. Ah. Kalau nggak nggak mau sama ilmu jangan duduk di sini. Sana, huruf sana di jalan apa itu? Di Masjid Ittihad sana kali orang nah, tempatnya para juhala itu sana. Seli-seli. Kalau kamu ngomong lagi keluar. Jangan jadi pengacau kamu. <clears throat> wa hadza wajaliun bintakali dan yang demikian itu nyata dan terang di dalam Al-Qur'an dan di dalam takalif berbagai tuntunan syariah beban syariah yang ada di dalam Islam Famatalan as-salatu Maka contohnya ialah solat Allati hiya ahdamul ibadati Ba'da syahadatain Contohnya ialah solat Yang solat itu adalah Ahdamul ibadat Seagung-agungnya amalan ibadah setelah dua kalimat syahadatain Al-qiyamu fiha ruknun min arkaniha Berdiri dalam sholat Itu adalah, adalah rukun daripada rukun-rukun sholat Wasujudu alal a'da'i sab'ati kadalika Sujud dengan menempelkan tujuh anggota badan itu adalah juga rukun sholat tujuh anggota badan yaitu dahi dahi dan hidung ya kemudian dua telapak tangan tiga berarti kemudian dua lutut lima kemudian dua ujung telapak kaki yang ditekuk menghadap ke depan itu berarti tujuh ya sujud dengan posisi demikian adalah rukun sholat nah, kemudian Eh, lakin idza ja'atil masyaqqatu akan tetapi apabila datang kesulitan wa halat bainaka wa bainal qiyami kesulitan itu menghalangi antara keharusan engkau untuk berdiri dalam sholat fa innaka tusalli ala ayyati halin maka engkau boleh sholat dalam segala keadaan yang memungkinkan Enggak bisa berdiri duduk enggak bisa duduk telentang ya sesuai dengan keadaan yang memungkinkan padahal berdiri adalah rukun sholat dalam sholat wajib wa salatuka sahiha kama fil hadis tsabit anin nabi sallallahu alaihi wasallam dan salatmu tetap sah walaupun kamu tidak berdiri karena adanya halangan sebagaimana hal ini diterangkan dalam sabda Nabi salli qa'iman berdirilah engkau dengan eh, salatlah engkau dengan berdiri Fa illam fajalisan. Kalau kamu tidak bisa sholat berdiri maka duduklah. Fa illam fa'ala janbin. Kalau tidak bisa juga sholat duduk maka sholatlah dalam keadaan telentang atau miring kanan ke kiri. Hadis sahih riwayat Bukhari dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan ini adalah hadis sahih. Fandafal haraj maka dengan tuntunan ini hilanglah al haraj ganjalan kesulitan di dalam hal sholat wa akala fil halabi fil aimani Demikian pula dalam hal sumpah. Ya. Ja'atil kafarat. Terdapat adanya denda, pembayaran denda. Jadi orang sudah terlanjur bersumpah demi Allah saya tidak akan masuk ke rumah itu maka dia tidak boleh masuk ke rumah itu. Tetapi kemudian ternyata dia melihat adanya maslahat untuk masuk ke rumah itu, maka diberi peluang untuk menggugurkan sumpahnya itu dengan membayar kafar, denda yaitu dengan membebaskan budak. Kalau tidak bisa, dengan mem memberi sedekah, memberi makan sepuluh fakir miskin lengkap dengan pakaiannya. Tidak bisa berpuasa tiga hari. maka gugurlah sumpah itu dan boleh masuk lagi ke rumah itu. Jadi selalu Allah dalam syariatnya menetapkan satu ketetapan harus begini tetapi juga Allah memberi jalan keluar bila keharusan itu tidak mampu atau tidak bisa dikerjakan ya <clears throat> wafid dihari jaatil kafarah dalam peristiwa bihar yaitu adat istiadat Arab orang Arab di zaman jahiliyah maka kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu ke Arab-Araban nah sebagai contoh kasus Islam justru mengoreksi adat istiadat Arab sebelum mengoreksi adat istiadat yang lain ialah dalam perkara bihar ini ada adat istiadat di kalangan orang Arab di zaman jahiliyah kalau seorang suami menyatakan kepada istrinya punggungmu seperti punggung ibuku maknanya maka istri ini berarti telah ditihar tidak mendapatkan hak sebagai istri yakni tidak ditiduri ya tetapi tidak dicerai dan ini adat yang zalim ya karena si suami ini berpikir kalau dicerai nanti dinikahi oleh pria lain saya cemburu ya sudah saya dihar saja terus suami mengatakan karena marah kepada istrinya mau menghukum istrinya punggungmu seperti punggung ibuku Bahruki kabahri ummi Jatuh Hukum itu Tidak mendapatkan hak sebagai istri Tidak digauli Tetapi tidak dicerai Digantung posisinya Perempuan itu Datang seorang sahabiah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ketika saya muda belia, suamiku sangat mencintai aku dan memanjakan aku sehingga aku melahirkan anak-anaknya yang banyak. Tetapi setelah aku sudah tua seperti ini, suamiku mendihar aku." Yaitu khaulah. khaulah mengadu kepada Nabi perbuatan suaminya. Kata Nabi, ya sudah, berarti engkau terkena hukum di hari itu. Karena memang belum ada pembatalan dari Allah tentang hukum di hari itu. Ha? Gak apa? Gak bisa kaulah menerima kenyataan demi Masa iya hukum yang seperti ini adalah hukum Allah maka Khawla menyatakan ashku ilallah aku mengadukan jadi naik banding Khawla setelah dapat keputusan dari Rasulullah SAW naik banding kepada Allah bukan naik banding kepada orang lain karena tidak ada yang lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari manusia ini maka naik bandingnya kaulah kepada Allah kenapa kok kaulah naik bandingnya kepada Allah karena memang wahyu masih tetap turun dari Allah nah, setelah Rasulullah wafat nah, naik banding sudah tidak bisa lagi karena wahyu tidak turun lagi ya tidak ada naik banding ya yang ada dari pengadilan daerah kepada pengadilan pusat mahkamah syariah ha? kalau naik banding ke Mahkamah ulia ya itu yang ada setelah wafatnya Rasulullah SAW tapi ketika Rasulullah masih hidup naik bandingnya kepada Allah karena Allah menurunkan wahyu ashku ilallah Aku mengadukan perkaraku kepada Allah. Katanya, katanya Khawla. Baru berapa detik Khawla ngomong gitu Rasulullah tertunduk dan berkeringat turun wahyu. Turun ayat qad sami Allahu allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma surat al-mujadalah Allah telah mendengar wanita yang mendebat engkau hai Muhammad dan dia mengadukan perkaranya kepada Allah dan Allah mendengar dialog di antara kamu berdua yaitu engkau hai Muhammad dengan wanita itu kata Aisyah radhiyallahu anha wallahi waktu itu aku di balik tembok aku tidak mendengar pengaduan wanita ini kepada Rasulullah tetapi Allah di atas langit yang ketujuh mendengarnya Subhanallah kata Aisyah Kemudian Allah membuat keputusan dalam ayat ini hukum bihar dengan demikian batal koreksi terhadap adat istiadat Arab dari Islam sebelum adat-adat yang lainnya dikoreksi karena memang sifat agama ini adalah muhaimin muhaimin artinya memberikan bimbingan dan koreksi kepada manusia sehingga hukum ini gugur karena pengaduan si Haula karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dalam masa pemerintahannya membuat keputusan wanita dilarang untuk meminta mahar yang mahal berdiri haula wanita yang sudah tua di zaman Umar Ya Amirul Mukminin mengapa engkau mencabut hak wanita yang Allah berikan kepada mereka dan kemudian ah, engkau mencabutnya begitu Khawla ngomong Amirul Mukminin langsung tunduk dan menyatakan qad akhta'a Umar wa asabatil wa asabatil mar'ah Umar telah salah dan wanita itu benar orang pada tanya yang tidak ngerti khaulah setelah itu orang tanya ya Amirul Mukminin siapa perempuan itu kok engkau demikian hebatnya dalam hormat kepadanya kata Umar Rasulullah ditegur oleh Allah karena perempuan itu apalagi aku ini peristiwa berkenaan dengan khawna dan dengan itu hukum tihar gugur sehingga tidak ada masalah sampai hari ini ha? Ah, suami menyatakan oh engkau pipimu seperti pipi ibuku dahimu seperti dahi ibuku dalam rangka tahajud seorang suami kepada istrinya punggungmu seperti punggung ibuku dalam rangka itu karena apa hukum Bihar sudah gugur maka dalam pengguguran hukum Bihar ini Allah menetapkan kafarat denda bagi yang terlanjur mendihar istrinya dan harus kembali kepada istrinya menggauli istrinya wa fil qatlil khata'i ja'atil kafaratu dan dalam perkara pembunuhan yang tidak sengaja nyopir mobil nabrak orang nyebrang mati ini tidak sengaja tidak sengaja membunuh ya ya kalau membabat leher orang dengan pedang itu sengaja ya